السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من اتبع سنته واقتدى واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله تعالى أما بعد فنحمد الله تعالى الذي يسر لنا بكم اللقاء بعد هذا الانقطاع kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk terjadinya pertemuan ini setelah sekian lama terputus. Kama ashkuruhu ta'ala an wajadnakum ala hadzal khair fi hadzal ma'had. Sebagaimana saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kalian di atas kebaikan di ma'had ini. وهو معهد أنصار السنة في باتام يأتي معهد أنصار السنة في قطى باتام القائم عليه أخونا الأستاذ أبو عبد الرحمن محمد ولدان yang didirikan oleh Al-Ustaz Muhammad ومن معه من الإخوة والطلاب جزاهم الله خيرا dan yang bersama beliau dari kalangan para ikhwah dan para talabah jazakumullahu khairan وفي زيارتنا الأخيرة لكم كنا نتدارس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري dan pada saat kunjungan yang terakhir di tempat kalian ini kita mempelajari kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah yang berasal dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. وانقطعنا بسبب هذا الوباء نسأل الله أن يعجل برفعه جميعا عن العالم dan kita kemudian terputus dalam waktu yang lama disebabkan karena menyebarnya wabah yang telah kita ketahui bersama ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla menyegerakan untuk mengangkat wabah ini dari seluruh dunia. Wa nahmadullah ta'ala ala ma qadahu wa qaddarahu falahul hikmatul baligha. Dan kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap ketetapan dan takdirnya. Karena sesungguhnya Allah azza wa jal memiliki hikmah yang mulia dalam perkara ini. Wa nahmaduhu ta'ala an afana wa ikhwanana al-muslimin dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita demikian pula kaum muslimin. Kama nas'aluhu ta'ala an yaghfira wa yarham man mata min al-muslimin bihadha al-waba. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan senantiasa merahmati siapa yang meninggal disebabkan karena terkena wabah ini dari kaum muslimin. ثم نشكر وندعو الله لحكومات المسلمين وولاة أمرهم. Kemudian kami berterima kasih dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin fi Indonesia wa ghairiha min biladil muslimin baik di Indonesia dan yang lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin ala ma qabu bihi min subuli alwiqayah wa ihtirazatiha atas apa yang telah mereka lakukan dari berbagai macam cara-cara untuk penjagaan dan pemeliharaan dari wabah ini dan cara-cara untuk menyelamatkan umat ini darinya. Wa ala ma min al-adwiyati wal ilajati wal liqahat al tibbiyah dan apa yang telah mereka upayakan dari berbagai macam jenis pengobatan-pengobatan kedokteran demikian pula penjagaan-penjagaan dan pemeliharaan ihtimaman bi sihhati ar-ra'iyyati wasy'ab yang tentunya ini merupakan bentuk perhatian mereka untuk menjaga kesehatan masyarakat. وحرصا على تقليل الأضرار لهذه الجائحة والوباء dan semangat mereka untuk meminimalisir menyebarnya wabah ini di tengah-tengah masyarakatnya. أضراره الصحية وأضراره الاقتصادية yaitu munculnya kemudaratan-kemudaratan baik dari sisi kesehatan demikian pula dari sisi perekonomian. فبذلوا من ذلك أشد ما وجدوه من الأسباب maka mereka telah mengupayakan dengan cara-cara yang terbaik secara maksimal dari sebab-sebab yang memungkinkan untuk mereka lakukan fajazahumullahu khaira semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk mereka ta'lamuna insyaallah hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalian telah mengetahui insyaallah حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidaklah berterima kasih. Wa fi tidak, afwan. la yashkurullah man la yashkurun nas uh, Allah azza wa jal tidaklah bersyukur kepada seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia فهذا الذي لم يشكر من أحسن إليه من الناس لم يشكر الله maka orang-orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan yang dilakukan oleh manusia maka sungguh dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uidu terjemah. Saya ulangi terjemahan dari hadis tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia." Fa hadza ala wujub syukur liman ahsana ilaiq Maka ini menunjukkan kewajiban seseorang untuk berterima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepadamu. ولهذا جاء الوعيد الشديد على المرأة التي لا تشكر إحسان زوجها مثلا Oleh karena itu ada disebutkan dalam riwayat berupa ancaman yang keras bagi seorang istri yang tidak bersyukur kepada kebaikan suaminya. ففي صحيح البخاري وغيره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار disebutkan dalam sahih Imam Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalangan para wanita. Falamma su'ila wa limadha ya Rasulullah? Tatkala beliau ditanya mengapa demikian wahai Rasulullah? Faqala li'annahunna yukthirna al-la'n. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab karena para wanita itu mereka banyak melakukan laknat. تلعن ولدها وتلعن جارت تلعن ولدها وتلعن جارتها وربما لعنت زوجها dia melaknat anaknya terkadang dia melaknat tetangganya dan bahkan terkadang dia melaknat suaminya وربما لعنت الدجاج والديك والخروف bahkan terkadang dia melaknat ayam domba dan yang semisalnya وربما لعنت السكين وهي تقطع بها dan terkadang seorang wanita melaknat pisau yang dia gunakan untuk memotong sesuatu. Wahada la yajuz. Dan ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu laysa bit-ta'an wala la'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencerca dan bukan pula orang yang suka melaknat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-la'anun ay kathiru al-la'n la yakunun syufa'a Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang-orang yang suka melaknat mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Fahada sabab min asbabi dukhulin nar. Maka ini merupakan sebab di antara sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Wasababu tsani qala sallallahu alaihi wasallam dan sebab yang kedua bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfurnal ashira ay zauj bahwa para wanita itu mereka suka mengingkari kebaikan seorang suami. أي يجحدن وينكرن إحسانه ولا يشكرنه yaitu mereka mengingkari kebaikan suami kepada mereka dalam keadaan mereka tidak berterima kasih kepadanya لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن إلى إحداهن الدهر أي الزمن الطويل oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda apabila seorang lelaki berbuat baik kepada istrinya di sepanjang masa yaitu di masa yang panjang ثم رأت منه شيئا يعني قصر في حقها lalu kemudian istrinya tersebut melihat ada kekurangan pada seorang suami قالت ما رأيت منك من خير أو خيرا قط maka sang istri pun segera mengatakan demi Allah saya tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu. Fajahadat ihsanahu wa lam tashkurhu. Maka dia mengingkari kebaikan suaminya dan tidak berterima kasih kepadanya. Wa ta'lamuna qawla Allah azza wa jal an ishkur li wa walidayka ilayya al-masir. Dan kalian juga telah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan hanya kepadakulah kalian kembali. Falwalidani lahuma 'alaika haqqus syukri wal ihsan. Maka kedua orang tua mereka memiliki hak terhadap kalian untuk kalian senantiasa berterima kasih kepada keduanya dari kebaikan yang mereka lakukan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakanlah wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda من صنع إليكم معروفا barang siapa yang berbuat baik kepadamu dengan satu kebaikan وتأملوا كلمة معروفا أي وإن قل dan perhatikan di dalam hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'rufan yaitu sebuah kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit. Mada nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Ka'anna sa'ilan sa'ala dzalika. Seakan-akan si penanya bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Qala fakafi'uhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka balaslah kebaikan orang tersebut. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه dan apabila kalian tidak menemukan sesuatu yang dengannya kalian bisa membalas kebaikan tersebut maka doakan kebaikan kepadanya hingga engkau menyangka bahwa engkau telah membalas kebaikannya فكيف بعد هذا لا نشكر ولاة أمرنا وحكوماتنا Lalu setelah ini semua, penjelasan ini semua, bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepada upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita? كيف يستغرب بعض الناس إذا شكرنا ولاة أمر المسلمين وحكوماتهم Dan bagaimana mungkin ada sebagian manusia mereka justru merasa heran ketika kita mengucapkan kalimat syukur dan ucapan terima kasih kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. inna adam syukur al-ihsan ilaik hadha dhambun. Sesungguhnya tidak berterima kasih terhadap kebaikan yang mereka lakukan ini merupakan perbuatan dosa. Wa hadha khuluqun zamim. dan ini termasuk akhlak yang tercela. Fal nurabbi anfusana maka hendaknya kita berupaya untuk mendidik diri-diri kita. Wa abna'ana as wa banatina wa zawjatina. Demikian pula kita mendidik anak-anak kecil kita, demikian pula istri-istri kita dan suami-suami kita. Ala syukur kul man ahsan ilaina. Untuk senantiasa berterima kasih kepada setiap orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Wa ala raddil jamili bil jamil. Dan agar kemudian kita membalas sebuah kebaikan, membalas sebuah kebaikan dengan kebaikan pula. وعلينا أن نطهر أنفسنا من الخلق الدنيء الذميم dan hendaknya kita menyucikan dan membersihkan diri-diri kita dari akhlak yang buruk dan yang tercela. Mahma أحسن إليك الشخص diniyan أو دنيويا لا يؤثر فيك. Di mana ketika seseorang senantiasa berbuat baik kepadamu, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia, lalu kemudian hal itu tidak memberi pengaruh pada dirimu sama sekali. A'udzu billahi min hadzal hadza waba'un wa bala. Maka aku berlindung diri kepada Allah dari akhlak yang seperti ini karena ini adalah merupakan musibah tersendiri. Allah taala qala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah azza wa jal berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang artinya Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Wallahu taala amarna faqal dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita di mana Allah Azza wa Jalla berfirman وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Yang artinya apa yang Rasul sampaikan kepada kalian maka hendaknya kalian mengambilnya dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam عفوا وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله uswatun hasanah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang terbaik. Ta'ammalu ma'i hadzal mawqif. maka hendaknya kalian memperhatikan bersama bersamaku sikap ini. Ta'allamu wa 'allimu auladakum rabbuhum 'ala hadha. Maka hendaknya kalian mempelajari hal ini dan didiklah anak-anak kalian di atas akhlak yang mulia ini. Idza saqata 'ala ahadihimul qalam fa'atahu iyyahu zamiluhu falyaqul lahu jazakallahu khaira. Syukran. Apabila salah seorang di antara kalian ada yang penanya jatuh, lalu kemudian temannya mengambil pena tersebut dan memberikan kepadanya, maka hendaknya dia mengucapkan kata jazakallahu khairan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Idza tarabba al-abna'u ala dhalik fi dakhil al-bait wa kharijih Apabila anak-anak terdidik dengan cara yang seperti ini, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, nasha'a mujtama'un kamilun ala hadzal khuluqil karim maka akan tumbuh sebuah masyarakat yang sempurna yang berjalan di atas akhlak yang mulia ini النبي صلى الله عليه وسلم أول بعثته وهو في مكة Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di awal-awal beliau diutus dalam keadaan beliau masih berada di kota Makkah. وذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد والإسلام dan beliau mendatangi kota Taif dan menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka masuk ke dalam Islam. Fasallatu 'alaihi al-atfal was-sufaha'a liyarmuhu bil-hijara. Lalu kemudian mereka pun memberikan kekuasaan kepada anak-anak dan orang-orang yang bodoh untuk mendatangi Nabi dan melempar beliau dengan batu-batu. Faraja'a ila Makkah wad dima'u tasilu minhu. Lalu beliau kembali ke Mekah dalam keadaan darah mengalir dari tubuh beliau. Wa huwa sabirun yad'u ila Allah. Dan beliau bersabar dan berdoa kepada Allah. Wa ahlu Makkah yantadhirunahu liyatarabbasu bihi wa yu'luh. Dan penduduk Mekah mereka menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian mereka semakin menyakitinya. Wa kana 'inda al-'arabi khuluqun karim ismuhu al-jiwar. Dan di tengah-tengah bangsa Arab ada sebuah kebiasaan yang mulia yang ada pada mereka yang disebut dengan husnul jiwar. La, al-jiwar, كذا بدون حسن الجوار. يعني الحماية. خلق الحماية. أجرتك يعني حميتك أنت في حمايتي هذا معنى الكلمة iya uh, ada akhlak yang yang masyhur di kalangan bangsa Arab ketika itu yang disebut dengan husnul juwar yang dimaksud husnul juwar yaitu kebaikan seseorang untuk memberikan perlindungan kepada orang lain فإذا قام رجل فقال فلان هذا في حمايتي في جواري في ضيافتي لا يقربه أحد بأذى maka apabila seseorang sudah mengatakan bahwa si fulan ini dalam pemeliharaanku si fulan ini uh, senantiasa akulah yang akan menjamunya dalam jamuanku. Maka apabila dia telah mengucapkan itu, tidak seorang pun yang uh, akan mendekatinya dan menyakiti atau mengganggunya. Faqad kanu yu'azzimuna asy al-haram. Mereka dahulu mereka senantiasa mengagungkan bulan haram. La yuqatiluna fil ashhuril hurum. Mereka tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa yaitu empat bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Wa kanu yu'azzimun al-haram hudud Makkah dan mereka senantiasa mengagungkan batasan-batasan dari tanah suci tersebut. Lau ra'a ar-rajulu qatila abihi fil haram lam yamassahu yantazir hatta yakhruj. Apabila mereka melihat ada seseorang dia membunuh ayahnya dan itu terjadi di dalam tanah suci maka mereka tidak menyentuh si pembunuh ini sama sekali sampai dia keluar dari tanah suci tersebut. Wa kanu yu'azzimuna al-Ka'bah al-Bait al-Haram wa yarawna ad 'indaha mustajaba. Dan mereka dahulu di masa-masa kaum musyrikin mereka sangat memuliakan Al-Ka'bah Baitul Haram dan mereka menganggap bahwa berdoa di sisi Ka'bah itu adalah doa yang mustajab. as-sayl al-Ka'bah fil jahiliyah dan ketika muncul banjir yang besar yang merobohkan dinding Ka'bah, wajaddadu bina'aha ishtaratu an yakuna al-mal kulluhu halal. Dan kemudian mereka melakukan renovasi untuk pembangunan kembali dinding-dinding Ka'bah tersebut, maka mereka mensyaratkan agar harta yang digunakan untuk pembangunan Ka'bah seluruhnya harus dari harta yang halal. La yakunu min riba wala rishwa wala thaman khamr wala ghair dhalik. Yaitu bukan dari harta riba, bukan pula dari harta ar-rishwa atau sogoan, bukan pula dari hasil jual beli khamr dan bukan pula yang lainnya. Ta'ziman lil Ka'bah alla yubna bi dirhamin aw dinarin haram. Ini semua adalah merupakan bentuk pengagungan terhadap Ka'bah agar kemudian Ka'bah itu dibangun bukan berasal dari harta yang haram walaupun satu dinar atau satu dirham. Asyahidu awal maksud annahu kana indahum hadzal khuluq wa huwa al-himayah yang menjadi inti dari penjelasan ini bahwa dahulu mereka di masa jahiliyah mereka memiliki akhlak yang mulia yang disebut pemeliharaan, penjagaan atau perlindungan. Falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yadkhula ila Makkah maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki Makkah, arsala ila al-Mut'im ibn Adi wa kana musyrikan min Quraisy. Maka beliau mengirim kepada Al-Mut'im bin Adi dan Adi. ketika Ibn Adi. Ayo. Ah, sami'tu Ali. La, afwan. Tatkala beliau mengutus dan meminta untuk mendatangi Al-Mut'im bin Adi dan wa kana ish yakni min eh, sadat Quraisy. Dan beliau ketika itu termasuk pemuka kaum Quraisy. Wa ala dinihim. Dan ketika itu dia berada di atas agama mereka yaitu menyekutukan Allah. Fa'alana fi Quraisy inna Muhammadan fi jiwari wa himayati. Maka Mut'im bin Ali ini pun mengumumkan di hadapan kaum Quraisy bahwa Muhammad itu dalam perlindungan dan penjagaanku. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah aminan lam yata'arrad li adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam keadaan aman dan tidak ada seorang pun yang menyakitinya. Hadza ihsanun min kafir. Maka ini termasuk perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang yang kafir. Lam yansahu Rasulullah dan itu tidak dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ghazwati Badr sampai e, mencapai peristiwa atau sampai kepada peristiwa perang Badar. Wa kana hadzal Mut'im bin Adi qad mat. Dan Mut'im bin Adi ini sudah meninggal ketika itu. Falamma kana minal musyrikin asra. Maka tatkala dari kalangan kaum musyrikin ada yang menjadi tawanan-tawanan perang kaum muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-mut'imu ibnu Adi hayyan fasalani haula la a'taituhum lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup pada saat ini, lalu dia meminta aku untuk membebaskan tawanan-tawanan tersebut, maka aku akan Allah. bebaskan mereka dari Allah. tawanan tersebut. Baqiya sallallahu alaihi wasallam hadhihi sanawat maka tersisa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun-tahun tersebut. Yatadzakkaru hadzal ihsana wal jamil li kafir di mana beliau senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan dari orang ini padahal dia adalah seorang yang kafir. Wa yaqulu wa huwa as-sadiqul masduq dan beliau mengatakan dalam keadaan beliau adalah seorang yang jujur dan di, yang dibenarkan ucapannya. Lau kana hayyan wa huwa musyrikun wa talabani haula al-asra' a'taituhum biduni muqabilin wala fida'in wala mal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup pada saat ini lalu kemudian dia meminta aku untuk melepaskan tawanan-tawanan tersebut, aku akan memberikan tawanan ini dan melepaskannya tanpa ada penukaran dengan sesuatu apapun, tanpa ada imbalan. Hada misalun wahid. Ini adalah satu permisalan. Min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabih. Dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabatnya. Fakaifa idza kana al-muhsinu ilaika muslima? Lalu bagaimana keadaannya ketika yang berbuat baik kepadamu adalah seorang muslim? Mualliman mudarrisa dia adalah seorang yang mengajari ilmu kepadamu atau tabiban atau muhandisa ataukah dia seorang dokter ataukah seorang insinyur fakaifa idza kana waliya amrika wa hukumatik wa ra'isak lalu bagaimana pula ketika yang berbuat baik kepadamu adalah penguasamu dan pemimpin negaramu atau kana jaran lak ataukah dia seorang tetangga kamu ta'allamu hadzal khuluqal azim maka pelajarilah akhlak yang sangat agung ini. Washkuru kull man ahsana ilaikum dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada setiap orang yang berbuat baik kepadamu. Wa iyyakum wal juhud wan nukran dan hati-hatilah kalian jauhilah sifat mengingkari kenikmatan yang diberikan kepadamu. Naam qad ataltu fi hadhihi an-nasiha qabla ad-dars. Iya, aku telah membahas secara panjang Eh, tentang nasihat ini sebelum kita memulai pelajaran ini. Wastatrattu fiha ba'da dzikri syukra wulati amril muslimin. Dan aku melanjutkan penyebutan perkara ini setelah menerangkan tentang kewajiban kita untuk berterima kasih kepada kebaikan penguasa dan pemerintah kita. Lianna katsiran minal muslimina walil asaf sebab banyak dari kaum muslimin dan itu sangat disayangkan sekali. قد نشأوا وربوا على الجحود والنكران للإحسان وخاصة لولاة أمورهم وحكوماتهم mereka tumbuh dalam keadaan mereka mengingkari perbuatan-perbuatan kebaikan yang diberikan kepada mereka lebih terkhusus lagi kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan penguasa mereka. فمهما فعلوا للناس maka apa saja yang dilakukan oleh pemerintah terhadap manusia la yazaluna yaskhatuna alaihim wa yajhaduna ihsanahum maka rakyat itu mereka masih saja marah dan murka kepada penguasa mereka disertai dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka perbuat أقول لما درسنا في الزيارة السابقة كتاب الاعتصام من صحيح البخاري saya mengatakan tatkala kita di kunjungan sebelumnya kita telah mempelajari Kitabul I'tisam dari Sahih Imam Al-Bukhari baqiyat alaina fihi abwabun maka masih tersisa beberapa bab yang belum sempat kita bahas وهي فيما يعني يحضرني الآن أربعة أبواب dan seingat saya yang belum kita bahas ada empat bab فأراد إخوانكم أن نتم ونكمل هذه الأبواب maka saudara-saudara kalian menginginkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan bab-bab ini ثم الإخوة يضمونها لما تقدم وتكون مادة واحدة lalu kemudian para ikhwan mereka menggabungkannya dengan apa yang telah dibahas sebelumnya sehingga ini digabungkan dalam satu materi. فإن كان في الواقع هناك فصل طوله ثلاث سنوات meskipun ada jarak yang memisahkan antara kajian kita di hari ini dengan kajian sebelumnya selama tiga tahun. فيكون في التسجيل والنشر متصلا غير مفصول. Maka rekamannya rekaman yang dahulu dan yang sekarang itu disatukan dan tidak ada pemisah di antaranya. ونحن نشكر لكم حضوركم واستماعكم فنقول جزاكم الله خيرا dan kami berterima kasih dengan kehadiran kalian dan simaknya kalian pelajaran ini maka kami mengucapkan jazakumullahu khaira. Fahada ma'rufun ahsantum bihi ilaina. Ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang kalian telah berbuat baik kepada kami. Kadzalika ma'a husn istiqbalikum wa dhiyafatikum. Demikian pula baiknya sambutan kalian dan jamuan kalian. يقول Imam Bukhari رحمه babun fi qaulillahi ta'ala aw yalbisakum syi'a. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya atau menjadikan kalian pengikut-pengikut. Al-Imam Al-Bukhari fi tarajimihi lil abwab. Al-Imam Al-Bukhari pada judul-judul bab-bab yang beliau sebutkan fi ghairi kitab tafsir min sahihi pada selain kitab tafsir dari sahihnya imma an yutarjima bil ayah ada kalanya Al Imam Al Bukhari menyebutkan judul bab dengan penyebutan ayat ihtijajan biha di mana beliau menjadikan itu sebagai hujjah thumma yadhkuru min al hadis ma yashrahu ma'naha lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang menerangkan makna dari ayat tersebut wa imma an yutarjima الحديث hadithin nabawi dan terkadang beliau menyebutkan bab yang sesuai dengan lafaz yang terdapat di dalam hadis Nabi wa hadza ala aqsam dan ini ter, terdiri dari beberapa bahagian wahid yang pertama an yaqul babu qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. yang pertama Misalnya Imam Bukhari mengatakan bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Misalnya قوله باب الدين النصيحة باب وقول النبي Nabi الله عليه وسلم والدين seperti misalnya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha nah. agama itu nasihat atau bab qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams atau beliau mengatakan bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun di atas lima pondasi. Wal qismu tsani an yutarjim bi lafdhil hadis duna an yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan judul bab dari hadis Nabi namun beliau tidak mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal law annahu qal babun al-a'malu binniyat. Misalnya bahwa beliau mengatakan bab al-a'malu binniyat yaitu ini adalah lafaz hadis amalan-amalan itu berdasarkan niat. Wa hadha qad yakunu al-hadis indahu fi sahihihi dan hal ini boleh jadi hadis tersebut ada disebutkan di dalam kitab sahihnya wa qad yakunu sahihan fi sahih muslim dan terkadang pula hadis tersebut sahih namun dalam sahih al-Imam Muslim atau sahihun inda ghairihima ghair al-Bukhari Muslim atau disebutkan dalam hadis yang sahih yang tidak disebutkan riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim bi يترجم بلفظ ba'd بعض أهل العلم يضعفه مثلا dan terkadang beliau menyebutkan bab judul bab dalam kitab sahih beliau yang itu adalah merupakan lafaz dari hadis Nabi namun lafaz hadis tersebut dilemahkan oleh sebagian para ulama. فيكون اختيار البخاري للفظ ذلك الحديث ترجمة تقوي له sehingga judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari terhadap hadis tersebut ini adalah merupakan bentuk penguatan tentang hadis itu. فلا يكون شديد الضعف sehingga hadis itu tidak menjadi hadis yang sangat lemah. Mithlu qawlihi babun al-ithnani fama fawqahuma jama'ah. Seperti bab yang disebutkan oleh imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab dua atau lebih itu adalah jamaah. Hadza lafdhu hadithin marfu' lakin fi sanadihi maqal. Ini itu berasal dari hadis yang marfu' namun di dalam sanatnya ada pembicaraan. Baik. وهنا بوب أو ترجم الإمام البخاري بهذه الآية من سورة الأنعام dan di sini Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala menyebutkan judul bab dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul An'am. فهذا الحديث الذي سيذكره yadkhulu fit tafsir an-nabawi al-marfu' lil ayah. Maka hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini ini termasuk penafsiran terhadap hadis terhadap ayat tersebut yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan menafsirkan makna dari ayat tersebut. Intabihu lihada. Maka hendaknya kalian perhatikan perkara ini. Dua intabihu lihada. Merah yang kedua, Dua. perhatikan perkara ini. Ah. Tafsirun Nabi sallallahu alaihi wasallam qisman. Penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Al-qismul awal al-am. Uh, penafsiran yang pertama adalah penafsiran yang bersifat umum. Fakullu sunnah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu وتقريره لما يقال ويفعل عنده كلها تفسير وبيان للقرآن maka setiap sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang berkaitan dengan ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrir dan persetujuan yaitu persetujuan-persetujuan beliau ini adalah merupakan penjelasan dan penafsiran secara umum terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. لهذا قال أئمة السنة كالإمام أحمد في أصول السنة oleh karena itu berkata para imam-imam sunnah seperti al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah was sunnatu tufassirul Qur'an wa tuwaddihuh wa tubayyinuh kata beliau sunnah itu menafsirkan Al-Qur'anul Karim dan menjelaskannya القسم الثاني من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن التفسير الخاص dan penafsiran yang kedua dari penafsiran Nabi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah penafsiran yang bersifat khusus. Mislu hadhihi al-ayah fi hadzal hadis. Seperti ayat ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa قوله صلى الله alaihi wasallam fi tafsiri al-zulm seperti pula penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan kata kezaliman وقد جاء أصحابه يسألونه عن قوله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون tatkala datang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman maka mereka akan meraih keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Qalu ya Rasulullah wa ayyuna lam yadhlim nafsah maka mereka bertanya kepada Nabi wahai Rasulullah Siapa dari kita yang tidak pernah melakukan perbuatan zalim kepada dirinya? Faqala laysa dhakum innama huwa syirk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan kezaliman itu yang dimaksud, namun yang dimaksud kezaliman adalah perbuatan syirik. Alam tasma'u ila qaulil 'abdi salih Luqman? Tidakkah kalian mendengarkan ucapan hamba yang saleh Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Yaitu perkataan beliau kepada anaknya sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ayatun khasah, Ini adalah merupakan ayat yang khusus. Yufassirhan Nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'ala anha aw istashkala fahmaha. Maka ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang mempertanyakan tentang satu ayat atau menganggap ada yang problem dalam ayat tersebut. Mislu qawli ummil mu'minin Aisyah eh, mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam man nuqisha al-hisab udzib. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man nuqishal al-hisab udziba. Barang siapa yang pada hari penghisaban maka dia akan diperiksa secara detail maka akan disiksa dia فسألت أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله ألم يقل الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang mukmin bahwa dia akan dihisab dengan penghisaban yang ringan yang mudah Qala innama dhalikil ardu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang dimaksud ayat itu adalah hanya ditampakkannya apa yang diamalkan. Walakin man nuqisha al-hisab udzib, ay man huqiqa ma'ahu. Namun barang siapa yang dipreteli, yang di yang diperiksa satu demi satu dari apa yang diamalkan, maka dia pasti akan disiksa. Wa amthilatu hadzal naw' katsirah. Dan permisalan-permisalan dari jenis ini banyak sekali. Wa illa fas-sunnatu kulluha tafsirun lil Qur'an. Dan as-sunnah itu secara umum menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Idzan idza sa'alaka sa'il hal fassara lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kamilan? Jadi apabila ada seseorang bertanya kepadamu Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan Al-Quran secara menyeluruh? Famadza tujibuna? Maka apa yang ah. menjadi jawaban kalian? Ah, Madza tujibun? Apa yang apa jawabannya? Naam. Khalas. Khalas. Sudah. Sudah. Eh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fassara Al-Quran kamilan. Jawabannya iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan secara sempurna seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Yaqul, "Ha, i'tini bi kitab tafsir min Nabi sallam ayat-ayat." Lalu mereka bertanya lagi, kalau begitu datangkan kepada kami penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an ayat demi ayat. قل له كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسير وبيان للقرآن. Maka kita mengatakan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk penafsiran dan penjelasan isi Al-Quran. Misalnya, ahadithus salat wa awqatuha wa sifatuha. Misalnya hadis-hadis tentang salat, tentang waktu-waktu dan tata caranya. Wa anwa'us salat dan jenis-jenis salat. Salawat khams, jenazah, kusuf, idain, salat lima waktu, salat jenazah, salat gerhana, salat dua hari raya, Kulluha tafsirun lil amri bis salati fil Quran. Semua itu adalah merupakan bentuk penafsiran terhadap perintah salat di dalam Al-Quran. فالسنة كلها في بيان القرآن وتفسيره. Maka sunnah itu seluruhnya dalam menjelaskan Al-Quran dan menafsirkannya. وبهذا نعلم ضلال من زعموا فهم القرآن دون السنة وآثار الصحابة. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui kesesatan orang-orang yang memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada sunnah dan tanpa merujuk kepada pemahaman para sahabat. Fahaulai ala dalal. Mereka ini berjalan di atas kesesatan. La yumkin an tafham al-Quran fahman sahihan bimujarrad lughah. Merupakan hal yang tidak mungkin engkau bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar hanya sekedar mempelajari secara bahasa ولو كنت من أعلم الناس باللغة العربية التي نزل بها القرآن. Meskipun engkau termasuk di antara orang yang paling alim tentang bahasa Arab yang dengannya Al-Quranul Karim ini turun. فلا بد من الرجوع إلى السنة وأقوال الصحابة maka merupakan keharusan bagi seseorang untuk merujuk kepada sunnah dan perkataan-perkataan para sahabat Fardun alaina wajib, la khiyara lana fihi wal ikhtiyar. Ini adalah merupakan perkara yang wajib bagi kita sekalian, bukan merupakan pilihan. Idza aradna najata wa nakun min al-firqati an-najiyah min ad-dhalal wan najiyah min al-'adzab yawm al-qiyamah. Apabila kita menginginkan untuk meraih keselamatan sehingga kita termasuk di antara kelompok yang diselamatkan dari kesesatan di dunia dan diselamatkan dari siksaan di akhirat. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah wa huwa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-ma'ruf bin al-Madini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Ali bin Abdullah yaitu Ibnu Ja'far yang dikenal dengan Ibnul Madini. وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري dan beliau termasuk di antara guru-guru al-Imam al-Bukhari yang paling mulia wa ajalli a'immatis sunnah dan termasuk di antara imam sunnah yang terbaik yang termulia wa min a'lamil a'immah bil hadis wa ilalih dan beliau termasuk di antara ulama atau imam yang paling mengerti tentang hadis dan penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hadis. Kana al-Bukhari yaqulu fihi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata tentang beliau, "Mastasghartu nafsi amama ahadin illa baina yaday Ali bin al-Madini ay ilmih." Aku tidak menganggap kecil diriku di hadapan seseorang kecuali di hadapan Ali ibn al-Madini rahimahullah. Wa kana Ali ibn al-Madini yulaqab بحية wadi لعلمه بخفاء علم العلل والحديث علي hadis. Ali al itu diberi gelar dengan sebutan Hayyatul Wadi, ularnya lembah. Hal itu disebabkan karena ilmu beliau yang sangat mengerti tentang seluk-beluk hadis dan penyakit-penyakitnya. Tasidun al-hayyat? Anta tasid al hayy qul Biasa nangkap ular? Ta'rifuha? يعرفها يعرف الحية إيه كيف أكيد يعرفونها طيب طيب كم قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة Kata beliau telah memberitakan kepada kami Sufyan yaitu Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Imam Al-Ma'ruf Al-Hilali Abu Muhammad beliau adalah seorang imam yang ma'ruf. Qala qala Amr ya'ni ibn Dinar. Kata beliau berkata Amr yaitu Amr ibn Dinar Al-Makki yang berasal dari Makkah. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah ya'ni ibn Haram al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kata beliau aku mendengarkan Jabir bin Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari radhiyallahu anhuma. قال يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك آه، kata Jabir radhiyallahu anhu tatkala turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. yang artinya katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk mengirimkan kepada kalian siksaan dari atas kalian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu biwajhika aku berlindung diri dengan wajahmu au min tahti arjulikum qala a'udzu biwajhika Lalu kemudian lanjutan ayatnya atau dari bawah kaki-kaki kalian lalu Nabi mengatakan aku berlindung diri kepada wajahmu. Al-azabu min fawq kas-sawa'iq kas-sa'iqah was-sayhah. Siksaan yang datang dari atas seperti uh, guntur atau kilat. Allati tuhlik al-ummata al-mu'adzabah. Yang membinasakan umat yang telah disiksa oleh Allah. Wal-azabu min tahti arjulihim Adapun siksaan dari bawah kaki-kaki mereka al khasf al 'am wal gharq al-'am bi al umam seperti ditenggelamkannya ke dalam bumi secara umum atau ditenggelamkannya ke dalam lautan eh, umat-umat uh, -umat tertentu. Fahadhihi al-ummatul marhumah. Maka umat ini adalah umat yang dirahmati Allah. Lan yuhlikaha Allah halakan 'amman. Allah Azza wa Jal tidak membinasakan mereka dengan kebinasaan secara umum. La min fawqiha wa la min tahti arjuliha. Tidak dari atas mereka, tidak pula dari bawah mereka. Wa in kana qad yu'adzab ba'daha wa ba'd at-tawa'if fi ba'd al-azman aw al-buldan. Meskipun pada waktu-waktu tertentu atau di negeri-negeri tertentu ada sebagian kelompok atau sebagian golongan yang disiks, yang diturunkan kepada mereka azab secara umum. Waqad sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu thalathan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memohon kepada Rabbnya tiga perkara. Minha alla yuhlikahum bisanatin 'ammah, ay maja'atin 'ammah tuhlikal ummah. Di antara permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah azza wajal tidak membinasakan mereka dengan pajak klik yang menimpa mereka sepanjang tahun. Fa'atahu Allah dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi tentang hal itu. Wa hadza min rahmatihi bi hadhihi al-ummah. Wa hadza min rahmatihi ta'ala bi hadhihi al-ummah. Dan ini termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Wa kadzalik min rahmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa hirsihi alaihim. Dan Demikian pula termasuk di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan semangat beliau untuk mendatangkan kebaikan untuk umatnya ini. ثم سأله الثالثة فمنعها فمنعها فلم يعطه الله إياها. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon yang ketiga namun Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Allah azza wajal tidak mengabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-madhkura huna. Dan perkara yang ketiga itu yang disebutkan di dalam hadis ini. Qala wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan problem atau perselisihan di antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dari kaum muslimin namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonanku tersebut wadzalika lima sabaqa fi ilmi Allah waqtadathu hikmatuh dan yang demikian itu disebabkan karena apa yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dikehendaki oleh hikmahnya min wuqu'il furqati wal ikhtilafi fil umam dari terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Kama qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan mereka masih saja selalu berselisih kecuali yang dirahmati Rabbmu. Fastathna ahla rahmatihi min al-furqa wal ikhtilaf. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian yang dirahmati Allah yang selamat dari perpecahan dan perselisihan itu. Wal furqatu naw'un min al-'adzab tu'adzab bihi al-umam. Dan perpecahan itu merupakan salah satu jenis dari siksaan yang dengannya para umat itu disiksa. Kama fi hadhihi al-ayah wal hadis. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat dan hadis ini. Wa kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah. Walfurqatu azab dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berjamaah bersatu itu adalah rahmat dan berpecah itu adalah azab qala huna Jabir radhiyallahu anhu falamma nazalat aw yalbisakum syi'a ويذيق بعضكم بأس بعض qala hatani ahwanu au aisar. Lalu kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu melanjutkan ucapannya dan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua perkara ini lebih ringan. ففي هذا الحديث أمور ushiru ilaiha mukhtasaratan. Maka di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang saya akan sebutkan secara ringkas. Qauluhu nazala ala Rasulillah. Eh, yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa wahid, wahid yang pertama yang pertama adalah ucapan Jabir ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تكرر في القرآن الكريم ذكر نزوله وإنزاله تكرر تكرر berulang kali penyebutan di dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan turun dan diturunkannya ayat tersebut. Mithlu qawlihi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Demikian pula firmannya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh berkah. Tanzilun min hakimin hamid. Demikian pula firmannya. Tanzilun min hakimin hamid. Ayat-ayat yang diturunkan yang berasal dari Al-Hakim Al-Hamid. Wa ma ashbahaha min al-ayat dan yang semisalnya dari ayat-ayat. فهذا من الأدلة على علو الله تعالى على خلقه. Ini termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. لأن التنزيل والإنزال يكون من الأعلى. Sebab penyebutan tanzil atau inzal yang diturunkan itu menunjukkan sesuatu itu berasal dari atas. Kama qala ta'ala nazala bihi ar-ruhul aminu ala qalbika litakuna minal muqinin bilisanin arabiyyin mubin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa min ajr tawfiq. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa ayat tersebut diturunkan melalui Jibril yang dipercaya agar kemudian kalian termasuk di antara orang-orang yang yakin dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata. الأمر الثاني إثبات اسم القادر لله تعالى وصفة القدرة الأمر الثاني قادر Al-Qadir wal Qudrah. Naam, wal Qadir. Naam. Yang perkara yang kedua, penetapan nama Al-Qadir bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat Al-Qudrah, kemahakuasaan Allah. Wa fihi al-amru tsalits itsbatu sifat al-wajh lillahi ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuna qala biwajhika. Hmm, hmm. Charger. Hmm. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan wajahmu ya Allah. كما قال تعالى وقد قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. وفي حديث عمار بن ياسر قوله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه dan di dalam hadis Ammar bin Yasir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berdoa kepada Rabbnya. Wa as'aluka ladzatan ila wajhika. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan atau kenikmatan melihat kepada wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika dan rindu untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Dalam keadaan tidak mendapatkan kemudaratan dan tidak pula menyebabkan seorang terjatuh ke dalam fitnah yang menyesatkan. Wal adilla ala dzalik min al-Qur'an was sunnah katsirah. Dan dalil-dalil tentang sifat wajah tersebut di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu banyak sekali. Wa ajma'a as-sahabatu was-salaf wa a'immatu ad-din al-mu'tabarun ala dzalik. Dan telah bersepakat para imam-imam dan para ulama us-salaf tentang ditetapkannya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu kaifiyata dzalika illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana wajahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an yushabbaha wajhuhu biwajhi ahadin min khalqihi. Maka tidak boleh diserupakan wajah Allah dengan wajah satupun dari makhluknya. Wala yajuzu an yukayyafa bikayfiyatin muayyanah dan tidak diperbolehkan untuk dibentuk dan dibagaimanakan wajah Allah dengan pembentukan atau dengan uh, satu bentukan. Ta'ammalu ma'i qawlahu ta'ala fil qudsi. Maka hendaknya kalian memperhatikan bersamaku dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Anil jannah wa hiya makhluqah. Yang menerangkan tentang surga dalam keadaan surga itu makhluk. a'dadtu li'ibadiy as-salihin ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik dalam hati seorang manusia. Qala Ibnu Abbas, "Laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma'." Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa tidak ada persamaan antara apa yang terdapat di dalam surga dan apa yang ada di dunia kecuali persamaan itu hanya dalam hal nama saja. Rumman, rumman, asal, asal, khamr, khamr, laban, laban. Di dalam surga ada delima, buah delima. Di dunia juga demikian. Di dalam surga ada khamr, di dunia juga demikian. Di dalam surga ada madu, di dunia juga demikian. Di dalam surga ada susu, di dunia juga demikian. هذا من حيث الأسماء أما حقائقها فتختلف لا يعلمها إلا الله كيفياتها Persamaan ini hanya dari sisi namanya saja. Adapun hakikatnya dan bagaimananya maka sangat berbeda. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bi sifat Rabbil alamin? Lalu bagaimana dengan sifat-sifat Allah Rabbul alamin? Alladhi qala ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. والدليل أن المراد هنا أيضا الوجه الذي هو صفته أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به Dan dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud wajah di sini adalah wajah Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dengannya. Wal isti'adzatu la takunu bi makhluq. Dan berlindung diri itu tidak diperbolehkan kepada makhluk. Fa innal isti'adzata la takunu illa billah. Sebab yang namanya permintaan perlindungan diri tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Wal isti'adzatu bighairi Allahi syirkun wa min dini ahli jahiliyah. Dan beristi'adzah berlindung diri kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan dan merupakan keyakinan kaum jahiliyah. Kama qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa ada beberapa dari kalangan manusia mereka berlindung diri dengan beberapa dari kalangan jin dan hal itu semakin membuat mereka merasa takut. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالف أهل الجاهلية في ذلك maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi kaum jahiliyah dalam perkara itu. Wanzuru kitab al-isti'adzah min sunan an-nasa'i. Dan silahkan kalian merujuk kepada kitab al-isti'adzah yang itu merupakan bagian dari kitab Sunan An-Nasa'i. Wa hakadha al-ayat al-Qur'aniyah. Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an. كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله وحده setiap dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perlindungan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويضيق الأمر الرابع قوله صلى الله عليه وسلم هاتان أهون أو أيسر hmm. انتهى Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak apa-apa kalau nyampe. Tidak nyampe. سوي بث مباشر أنا وأنت أيوة إلى كلهم يسمعون ما شاء الله شحنت الحين ولذلك بين كثير تعال خليه يذهبون يعجبون الشاحن المتنقل طيب. طيب في قوله هاتان أهون أو أيسر pada sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kedua perkara ini lebih mudah atau lebih ringan. ay tafarruquhum ila syi'a hadhil ula yaitu perpecahan mereka menjadi pengikut-pengikut. Ini uh, yang pertama. Wa ذوق بعضهم بأس بعض يعني الاقتتال والفتن بينهم. Kemudian yang kedua yaitu mereka berperang kepada yang lainnya, terjadinya saling membunuh di antara mereka. Fahuma uqubatan. maka kedua perkara ini adalah merupakan bentuk siksaan. Lakinnahuma akhaffu 'ala al-ummah min ihlakiha kulliha bil 'adzab. Akan tetapi ini lebih ringan yang menimpa umat ini dibandingkan dibinasakannya mereka secara umum disebabkan karena turunnya azab. Fa inna tafarruqahum syi'an wa ahzaba karena perpecahan mereka menjadi pengikut masing-masing memiliki pengikut dan bergolong-golong wa iqtitalahum ba'dihim ba'da dan peperangan yang terjadi antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain wa in kanat syarran wa 'uqubah meskipun itu termasuk kejahatan dan bentuk siksaan lakinnahu la yusib illa man bashara dhalik akan tetapi tidak menimpa perkara tersebut kecuali orang orang-orang tertentu yang langsung termasuk ke dalamnya au tasabbaba bihi atau yang menjadi sebab terjadinya perkara itu. Amma man sabahu syai'un min dhalika wa huwa bari'un min at-tafarruq Adapun seorang yang menimpa sesuatu dari perkara ini dan dia berlepas diri dari perpecahan itu, fahuwa mubtala mazlumun ma'jur. Maka dia adalah seorang yang diberi ujian yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر oleh karena itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar لما خطب في الحج فقال لما خطب خطب في الحج ketika beliau berkhutbah di masa haji di mana beliau bersabda La tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir setelah aku wafat. Eh, afwan, ana ukammir al-hadis. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kembali menjadi orang-orang yang kafir setelah kematianku di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه عن ابن مسعود dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda mencela seorang muslim adalah merupakan bentuk kefasikan dan membunuhnya merupakan bentuk kekafiran diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud وذكر الكفر في قتل المسلم لبيان شدته وشدة إثمه dan penyebutan kekafiran dalam membunuh seorang muslim ini untuk menerangkan betapa besarnya perbuatan dosa yang dia lakukan. Wahwa kufru amalin syabaha fihi af'al al-kuffar la yukhrijuhu min millatil islam. Dan yang dimaksud kekafiran di sini adalah kufur amal, kekafiran yang berkaitan dengan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Illa إذا استحله والعياذ بالله من غير تأويل kecuali kalau dia menganggap halal dalam membunuh seorang muslim tanpa ada penakwilan fayakunu kufran akbar sehingga hal itu menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekafiran kufur akbar fahuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbar anna hatain al-uqubatain akhaf wa aysar maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa dua hukuman ini, dua siksaan ini itu lebih ringan dan lebih mudah. Ma'adhammihi lahuma 'ani tafarruq wa al-muslimin ba'dihim ba'dha. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mencela kedua perkara itu yaitu berperangnya sebagian mereka kepada sebagian yang lain dan saling membunuh di antara mereka. qad qala Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah dan telah berkata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah lam yakhtalifu fil matali' wal ahillah illa ba'da qatlihim Utsman bahwa mereka tidak berselisih dalam hal permasalahan matla' ya muncul tenggelamnya bulan kecuali setelah mereka membunuh Utsman ذكر هذا الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. في بيان أثر الذنوب على خفاء بعض العلوم dalam menjelaskan pengaruh dari dosa-dosa disebabkan tersamarkannya sebagian ilmu pada mereka. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah di dalam agama mereka yang menyebabkan mereka masing-masing memiliki pengikut engkau wahai Muhammad bukanlah bagian dari mereka sama sekali. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari mereka yang telah memecah belah agama mereka dan masing-masing dari mereka memiliki pengikut dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة dalil-dalil dari kitab dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ijma' umat ini yaitu ijma' para sahabat ala tahrim at-tafarruq fi din tentang diharamkannya berpecah belah di dalam agama ini fala iftiraqa fi din la fil aqidah wala fil fiqh Maka tidak boleh ada perpecahan di dalam agama ini baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan fikih. Wala fil ibadah dan dalam urusan ibadah. Fala yujad firaq fil aqidah wa iftiraq. Maka tidak ada yang namanya perpecahan di dalam perkara akidah itu. Wala taqsim al-muslimin ila madahib mutanazi'a mutanahira fil fiqh. Dan tidak diperbolehkan pula adanya madhab-madhab yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang menyebabkan di antara mereka saling mengingkari satu sama yang lain, saling berpecah antara satu dengan yang lain dalam permasalahan fikih. ولا تفريق المسلمين إلى طرق صوفية كثيرة في العبادات والسلوك والآداب والأوراد dan demikian pula tidak boleh ada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin menjadi tarekat-tarekat tertentu, menjadi tarekat sufiyah baik dalam urusan ibadah, demikian pula dalam urusan wirid-wirid dan dalam urusan dikir-dikir dan yang lainnya. Kama tusyahiduna hadzal waqi' fil ummah al-islamiyyah min qurunin iddah. Sebagaimana yang telah kalian saksikan sendiri realita yang ada seperti ini semenjak abad-abad yang lalu mukhalifina bidzalikal kitab was sunnah wa ma kana alaihi sahabah di mana mereka menyelisihi alkitab dan as-sunnah dan apa yang menjadi pemahaman para sahabat. Al-wajib an nakun ala ma kanat alaihi al-jama'atul ula wa hum as sahaba Yang wajib bahwa kita senantiasa berjalan di atas apa yang men, apa yang telah dijalani oleh oleh generasi terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Lama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil firqa an-najiyah min al-iftiraq wal 'adzab fid dunya wal akhirah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau ditanya tentang kelompok yang diselamatkan, selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab di akhirat. Man hiya? Siapakah kelompok yang selamat itu? Qala fi riwayah al-jamaah. Dalam satu riwayat dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat itu adalah al-jamaah. Wa fassaraha fi riwayatin ukhra faqal lalu Nabi menafsirkan dalam riwayat yang lain di mana beliau bersabda man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi yaitu mereka yang selamat adalah orang-orang yang berjalan di atas jejakku pada hari ini dan jejak para sahabatku تأمل كلمة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawm ala mithli ma ana alaihi al wa ashabi, yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku pada hari ini dan jalannya para sahabatku. Kama qala Allah fil Qur'an فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya apabila mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat maka sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah fas'a anta ila an takuna ala mithli ma kanu alaih maka hendaknya engkau berupaya untuk berjalan seperti apa yang menjadi sikap dan jalannya mereka. فهذا هو الطريق الوحيد للهداية والنجاة. Maka ini merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidayah dan jalan keselamatan. إذن المسألة الأولى ما تقدم Jadi permasalahan yang pertama apa yang telah lalu disebutkan. ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع من تحريم التفرق في الدين. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' tentang diharamkannya berpecah belah di dalam agama ini. وهكذا التفرق في الدنيا إلى أحزاب ومعارضات وغير ذلك. Demikian pula perpecahan yang terjadi dalam kehidupan dunia menjadi golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang saling bertentangan. المسألة الثانية تعظيم دماء المسلمين Permasalahan yang kedua adalah memuliakan dan mengagungkan darah-darah kaum muslimin. Wa tahrim al-iqtital bainahum dan diharamkannya terjadi saling bunuh membunuh di antara mereka. Kama taqaddam fi hadis Ibnu Umar la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagaimana yang telah lalu dari hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kalian menjadi orang-orang kafir setelah wafatku di mana sebagian kalian memenggal leher-leher sebagian yang lain. Wa kama fi hadis Abi Bakrah al-muttafaq alaihi Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Bakrah muttafaq alaihi. Alqa idza altaqa al-musliman bi sayfayhima fal-qatil wal fi nar Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua muslim bertemu masing-masing membawa pedangnya, senjatanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Maka mereka bertanya wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu bisa difahami. Lalu mengapa yang terbunuh pun masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan karena yang terbunuh ini dia berupaya keras untuk membunuh temannya tersebut. فلا يحل دم المسلم إلا بما أحله الله ورسوله Maka tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim kecuali yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وحديث عائشة وغيرهما رضي الله عنه Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim datang dari hadis Ibnu Mas'ud dan ada pula yang diriwayatkan dari hadis Aisyah dan selainnya radhiyallahu anhu. La yahillu damu mri'in muslimin bi illa bi ihda thalath. Tidak dihalalkan untuk menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Wa hadzal hil bi hadhihi thalath innama yakunu bi yadi sultan wa inda wali al-amr. Dan dihalalkannya untuk ditumpahkan darah seorang muslim tersebut itu hanyalah merupakan wewenang dari penguasa. Min iqamatil hududi alaihi kahaddis sariq kahaddis zina yaitu dengan menegakkan hukum had terhadap mereka seperti hukum yang diterapkan kepada pelaku zina. Wa haddil qatl demikian pula hukum had terhadap pembunuh. Wa haddir ridda wal hirabah demikian pula uh, hukum had yang diterapkan kepada orang yang murtad. Wa qitalil khawarij dan dalam hal memerangi kelompok khawarij. Hada yakunu ma'a min al amr. Maka ini adalah merupakan tugas dan wewenang penguasa. La yahil illa bi ihda thalath sayyib az-zani wan nafs bin nafs wat tarik li dinan mufariq lil jama'ah. Maka tidak dihalalkan bagi seorang menumpahkan darah orang lain kecuali salah satu dari tiga perkara. Seorang yang telah pernah menikah dan berhubungan dalam sebuah pernikahan yang sah lalu dia melakukan perbuatan zina. Yang kedua adalah ketika dia melakukan pembunuhan terhadap yang lain maka ditegakkan hukum kisos dan yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya atau murtad dan memisahkan diri dari jamaah. amran al-iftiraq wal-iqtital muharraman fi syar'. Maka dua perkara ini, yang pertama adalah perpecahan, yang kedua adalah melakukan pembunuhan, dua perkara yang diharamkan di dalam syariat. ومع تحريمهما أخبرنا الله ورسوله بوقوعهما في الناس namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya namun Allah dan Rasulnya memberitakan kepada kita bahwa kedua perkara ini terjadi dan akan muncul di tengah-tengah manusia. Qaddarahum Allah li hikmatin 'azimatin balighah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan hal tersebut karena satu hikmah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Fawajibuna an namtathil asy-syar'a bi tahrimi dzalika wa ijtinabih maka kewajiban kita adalah menjalankan dan melaksanakan syariat ini dengan menjauhkan diri dari perkara tersebut dan uh, memisahkan diri darinya. ووقوعهما بالقدر بقدر الله لا يعني إباحتهما dan terjadinya secara hukum takdir yang ditetapkan oleh Allah bukan berarti bahwa perkara itu diperbolehkan. wala jawaza fi'lihima dan bukan menunjukkan bolehnya melakukan perbuatan itu hatta yuqala 'inda ba'd an-nas yajuz ta'addud al-jama'at wal ahzab sehingga dikatakan dalam pandangan sebagian orang boleh seseorang itu membuat jamaah-jamaah dan membuat eh, kelompok-kelompok uh, Sa'adribu lakum bimithalin hatta tafhamuh wa bihi akhtim maka saya akan menyebutkan satu perumpamaan kepada kalian agar kalian uh, memahami perkara ini dan ini menjadi penutup pembahasanku. Al-hadis Anas muttafaq alaih inna min asyarat as-sa'ah. عارف البخاري لكن في البخاري إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر ويظهر الزنا أه؟ ويظهر الجهل ويظهر الجهل ويفشو الزنا, الزنا. وتشرب الخمر ها؟ أيوة في رواية يشرب الخمر ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال ويكثر الهرج جيب الحديث كله dan disebutkan dalam sahih hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat di mana ilmu itu berkurang dan kejahilan merajalela perbuatan zina semakin merebak dan semakin banyak jumlah para wanita dan akan semakin banyak pula terjadi pembunuhan. ذكرت الهرج وهو القتل. فإخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا في آخر الزمان maka pemberitaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadinya pembunuhan tersebut di akhir zaman. ليس معناه عذر وإباحة أن الناس تزني وتشرب الخمر ويقتل بعضها بعضا. Maka ini bukan berarti bahwa hal itu diperbolehkan di dalam syariat yaitu seseorang melakukan perbuatan zina demikian pula membunuh yang lain. Fal syar'i bi tahrim hadhihi thalatha ila qiyam as-sa'ah. Maka hukum yang syar'i dengan diharamkannya tiga perkara ini itu adalah hukum yang tetap sampai hari kiamat. Innama huwa khabarun fihi tahdhirun lana alla naqa'a fi man tashara wa kathur. Dan apa yang diberitakan oleh Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat itu adalah merupakan bentuk peringatan dari Nabi kepada kita jangan sampai kemudian kita terjatuh dan terjerumus ke dalam perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia ketika itu. Wa anna intisharahu wa kathratahu laisa musawwigan lana an naf'ala wa naqa' fi asbabin nar dan banyaknya atau menyebarnya perbuatan-perbuatan tersebut bukan berarti hal itu menyebabkan kita boleh untuk melakukan hal tersebut dan terjatuh ke dalamnya. Fal haramu ma harramahu Allah wa rasuluh walau fa'alahu aktsarun nas. Maka perkara yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya walaupun mayoritas manusia melakukannya. Fal ibra bid dalil la bin nas. Maka yang menjadi barometer adalah dalil bukan perbuatan manusia. Aktafi bihadha al-qadr fi syarh hadzal bab wal hadis وصلى الله ala abdihi wa ورسوله Muhammad wa jazakumullahu khair. Dan saya mencukupkan dalam menjelaskan dan menerangkan tentang hadis ini wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. حريصون إن شاء الله على الحضور والتسجيل التقييد بالكتابة والتركيز مع المشايخ في دروسهم بعد الفجر وهكذا في الضحى إلى الظهر وأسأل الله أن يتقبل من الجميع dan uh, hendaknya kalian bersemangat untuk uh, menghadiri kajian-kajian dan berupaya untuk menulisnya dan menyimaknya dengan baik setiap pelajaran-pelajaran dari masyayikh yang disampaikan kepada kalian apakah itu ba'dal fajar demikian pula di pagi hari demikian pula ba'dal maghrib dan seterusnya fahiya ayyam qalilah thalathatu ayyam maka ini hari-hari yang sedikit yaitu tiga hari fa'tuha waqtakum kullah wa juhdakum maka berikanlah waktu atau mayoritas waktu kalian untuknya Hafizakumullah baraka Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan keberkahan kepada antum sekalian.